بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله <coughs> سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن الناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ma yakun indi min khairin falan attakhirahu ankum wa man yasta'fif yu'affullah wa man yastahni yughnillah wa man yatasabbar yusabbirullah wa man u'tiya ahadin a'ta'an khairan wa awsa'an nasabar tafakkur dari Abi Said Rasulullah bersabda Eh, Abi Said menceritakan Anna Nasan ada beberapa orang minal ansari daripada orang-orang ansor sa'alu Rasulullah mereka minta kepada Rasulullah ya Rasulullah eh, minta itu minta ini fa'atahum maka Nabi mengasih mereka Nabi itu enggak pernah menolak kalau diminta itu Nabi itu enggak pernah menolak kalau diminta Cuma selalu kemudian mereka minta lagi. Fa'atahum, dikasih lagi sama Nabi. Fagala lahum, maka Nabi SAW berkata kepada Hatta nafida ma'indahu, sampai habis. Apa yang dimiliki sama Nabi ini. Nabi nggak pernah nyimpen. Semenjak ada, nggak nolak Rasulullah SAW diminta itu. Begitulah juga penerusnya Nabi sampai mensifati Sayyidina Ali Salabidin magarala illa fi tasyahudihi walaulat tasyahudu lakana la'uhu na'am belum pernah menyatakan la kecuali di tasyahud la ilaha illallah kalau tidak ada tasyahud la itu na'am terus sudah na'am na'am kalau kita kan enggak satu juta la 500 ribu. lah, kasih uang 1 juta. Naam. Tapi kalau mereka belum pernah ada la, naam terus. Hah? Minta kasih, minta kasih, minta kasih sampai habis. Kalau sudah habis, yang dikasih kenapanya? Ya nasihat akhirnya. Fakala lahum maka berkata Rasulullah kepada mereka hina anfaqa kulla syai' ketika Rasulullah sudah menginfakkan segala sesuatunya sampai habis itu. Biade dengan tangannya sendiri. Kata Nabi, "Ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum." Apa yang aku miliki daripada kebaikan, harta, benda, emas, perak, dinar, dirham falan addakhirahu maka aku tidak akan menyimpannya ankum dari kamu daun nok masih kamu buka kamu bukar bongkar peti lemari semuanya tidak ada apa-apanya sudah yang aku miliki sudah aku keluarkan semuanya kata Nabi nggak ada yang aku simpan kata Rasulullah Nah, sekarang Nabi nasihat, "Waman yasta'fif yu'iffahullah." Barang siapa yang menjaga diri daripada minta orang, Hah? Istafif, iffah. Al-imtina'an su'alin nas. Eh? Siapa orang yang menjaga diri enggak minta, yu'iffahullah, maka Allah menjadikan dia afif, dijadikan dirinya tidak perlu minta. Dicukupi ya Allah. Tapi kalau sudah biasa minta, enggak ada jalan lain kecuali dari minta ini. Jangan biasakan minta-minta. Lebih baik dikasih tanpa meminta daripada harus meminta. Cuma ada orang minta itu dengan lisan hal. Mulut tidak minta, tapi lisan halnya minta. Lemes sebenarnya. Paham ya? Jalannya dibuat agak serentengan begitu. Kenapa? Enggak apa-apa. Oh, berarti perlu makan ini. Kasih makan, entek dong piring. Ini orang yang minta dengan lisanul hal ini. Hah? Kemudian Nabi menyatakan man yastaghni yughnihillah barang siapa yang merasa cukup dengan Allah cukup dengan Allah maka Allah akan mencukupi daripada makhluk. Yughnihillah. Kaya itu bukan karena banyak harta. Kaya itu jiwa kamu yang kaya. Laisal ghina bikatratil aradi innal ghina ghina nafsi. Kaya itu kaya hati, kaya jiwa kamu. Delok kantongi amplop piro itu. Mau kasih anak apa ini? Sebentar lagi dapat apa nah? Marah ya tinti. Hati kamu miskin. Kenapa? Kamu sudah bergantung kepada orang itu. Hayalnya 200, dapatnya 20 ribu. Kecewa. Jangan kamu tadi itu memikirkan itu. Maka Allah cukupi, dikasih lebih daripada yang kamu harapkan nanti. Kalau kamu itu berharap 200 dari Allah dikasih 20 juta nanti nanti. Karena itu jangan kamu dari itu menjadi orang miskin hati. Jadilah orang yang kaya hati. Apalagi jadi budaknya orang kaya. Eh, tapi tidak benar itu nanti. Waduh kalau ketemu sama orang kaya, alan wasalan. Dicium sampai jempolannya. Dihormati luar biasa. Tapi kalau orang miskin kadang-kadang orang baik-baik nggak dilihat. Hati. Hah? Ya, apa di dalam hadis eh, siapa orang yang menghormati seseorang karena kekayaannya maka akan hilang dari hatinya dua pertiga imannya tipis imannya Syekhul hadis man ya man ah, man akraman nasa li ajli ghinahu mana hadisnya itu ya atau man ihtaraman nas li ajli ghinahu atau ada riwayat itu man tawadhu'a ya ha li ghaniyin li ajli ghinahu gitu tawadhu kepada orang kaya karena kekayaannya bukan karena di, padahal enggak soleh belas itu orang hanya karena kekayaannya dahaba thulutsa dini 2/3 agamanya hilang bukan berarti oh kalau gitu tempaane wong kaya bukan Cacin orang kayak bukan, artinya hormati orang itu jangan melihat kekayaannya. Orang kalau menghormati kawin karena kekayaannya itu maling berarti. Sudah jelas itu sudah. Itu targetnya hartanya itu. Ya? Mana ini? Wa man yatasabbar yusabbiruhu Barang siapa mensabar-sabarkan diri, maka Allah menjadikan dia sabar. Ai ja'alallahu sabiran. Inti sakit. Cobalah inti sabarkan. Enggak usah inti mengeluh. Jadikan tangguh inti. Sabar inti. Sakit inti atuh. Sakitnya banyak, cerah-cerit inti. Hah? Kalau ente menyabar-nyabarkan diri, maka kamu jadi tangguh, orang benar-benar sabar nantinya. Yang sabar memang di dunia kok. Suhulan nih pekerjaan kok payah sekarang, ya sabar. Tangguh kamu nanti, Tidak punya duit tetap mesem. Begitu. Baru kurang duitnya merenggut. Habis sama sekali stres nanti nanti. Hah? Paksa diri kamu untuk menjadi sobir. Maka kamu akan menjadi sobir beneran, sabar beneran nantinya. Ini <coughs> satu tanda bahwa segala sesuatu kesuksesan harus dimulai dengan asober kesabaran. nggak mungkin dengan tanpa kesabaran kamu akan jadi orang sukses. Wa ahadun dan tidaklah diberi seseorang itu pemberian khairon yang lebih bagus wa ausa yang lebih apa ini kalau dia katakan lebih ausa ini luas yang lebih luas yang lebih berharga maksudnya minas sober daripada kesabaran oh. kesabaran itu modal utama bisa sukses Urusan dunia, urusan agama, urusan dakwah, urusan ibadah, urusan akhirat, sabar. Itu sukses. Ini sabar, jangan susu. Ngoperasi ke susu ke susu. Ngoperasi ke susu tambahan, fal. Jahit ke susu ke susu. Ya hancur. Masak ke susu-susu. ke Gak karuan rasanya. Belajar ke susu-susu, gak pirang pinter. Sholat terburu-buru, susu-susu terburu-buru. Sholat terburu terburu-buru, cepet-cepetan, gak bisa khusyuk. Semuanya tidak bisa, harus dengan sabar. Ah. cuma jangan ngawur. Yang tengah-tengah, khairul umur ausa, ausa itu ibarat berangkat ke Surabaya dengan mobil. Jangan terburu-buru lundung nanti tengah jalan kamu nanti. Nabrak nanti. Tapi jangan pelan, jalan sepuluh Dua hari sampai Surabaya ini Yang tengah-tengah. Nah, begitulah kita di dalam menjalani hidup di atas dunia ini modal kesabaran itulah yang menghantarkan pada kesuksesan. Wallahu'alaikum.